لا يصنع به الحمد لله على إحسانه وشكر له وتوفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدائي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات الكرام rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita iman dan ketakwaan. Yang ini merupakan modal yang sangat agung. Nikmat yang sangat agung yang tidak bisa diukur oleh apapun dari dunia dan isinya. Dari sini adalah sumber kebahagiaan. Dari sinilah memunculkan semangat hidup. Dari sinilah orang memperoleh kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Man amila salihan min dakarin al-ukhna wa huwa mu'minun. Walladiyanahu hayatan tayyibatan. Karena siapa yang beriman kepada Allah, yang beramal soleh, laki atau perempuan. Jadi dia orang-orang yang beriman, dia bangun amalnya di atas keimanan kepada Allah, falanuhiyannahu hayatan ibadat maka sungguh benar-benar kami akan memberikan kepada hamba yang soleh tadi hayatan ibadat kehidupan yang baik hayatan ibadat yang diinginkan di hati adalah kehidupan di dunia dan di ayat kelanjutan wajud di ayat selanjutnya dan kami akan berikan dan dengan pahala yang lebih baik karena apa yang dari apa yang telah mereka perbuat itu adalah nanti di akhirat. Jadi ayat ini adalah mekiar standaritas barometer dan ukuran bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang-orang yang akan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya kita mensyukuri nikmat ini. Kita jaga nikmat yang agung ini. Iman dan takwa yang Allah berikan kepada kita dengan kita seringkali di majelis ilmu. Karena itulah perkara yang sangat diharapkan bisa menjaga keimanan dan ketakwaan kita dengan ilmu. Sebab duduknya kita di majelis itu sudah menumbuhkan keimanan dan ketenangan. Kita melihat teman-teman kita duduk di sini, lihat mendengarkan nasihat, Al-Quran dibacakan, hadis disampaikan, maka hati ini menjadi tenang karena Hati ini tetap Mendapatkan ketenangan dan ketenangan Diturunkan dari Allah kepada seorang yang duduk di majelis ilmu. Sebab Nabi kita yang mulia telah menghabarkan hal itu. Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kita mengatakan, اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سحر الله له طريق فيه طريق إلى الجنة. إذا لم يقوموا satu kaum di الله Mereka membaca Al-Quran. Mereka mempelajari agama di antara mereka. Melainkan akan turun kepada kaum itu atas sakinah ketenangan jiwa. Dan ketenangan jiwa adalah lambang kebahagiaan. Tidak ada ceritanya orang bahagia tanpa ketenangan jiwa. Apa ada orang bahagia ممن ذكر بآية الحج استطاع وأكثر إن من المشركين منتكبون جماعة يوم الظهر جماعة يوم الظهر ممن ذكر بآية الحج وقرأ به Dia akan berdoa daripada أنا بتقريب كان أتبعيد لتبعيد أنا كان بالطبع أنا بالطبع من الشيء المستقبل الله سبحانه وتعالى كان رضي الله عنه وما كان المدى يريد من أمره خيرا من المقرية الكبير فرجع الله سبحانه وتعالى يشكر bayarnya kita kira kemudian akan kami Mereka pengertian hukum bahwa bayar yang dikaukan di sana. Semua ini baik. Semua ini kebaikan. Baiknya dari awal ini yufakilu fiji kata Nabi. Allah akan jadikan hamba itu fakih dalam agama. Dan kefakihan dari ilmu din itu menuntut usaha dan perjuangan. Karena agama ini adalah ilmu yang nggak bisa dituntut kecuali dengan kesungguhan. Agama ini adalah ilmu. Jika diberikan kepada orang-orang kecuali orang-orang yang amal. Dia diberikan kepada para pelaku maksiat. Perhatikan kata Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika beliau mengadu kepada gurunya Waqi ibn Jarrah. ila Waqi an al khizdi. Aku mengadu, mengadu, mengeluhkan kepada guruku Waqi ibn Jarrah tentang lemahnya amalanku. Fa'arsyadani ala tarkil ma'asi. Maka beliau menuntunkan kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Fahbarani bi anna ilman nurun wa nurullah la yudal al-'asi. Kemudian beliau menghabarkan kepada aku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yudal al-'asi dan cahaya Allah lah akan Allah berikan kepada para pelaku maksiat. Maka ya ikhwah wal rahimani wa rahimah. Kita bersyukur kepada Allah iman dan takwa masih diberikan kepada kita dan kecintaan kita terus di majlis ilmu ini yang harus kita jaga. Jangan sampai hilang, jangan sampai punah, jangan sampai tenggelam dengan dunia. Jangan karena dunia kita tinggalkan ilmu. Karena anak kita tinggalkan ilmu, karena istri kita tinggalkan ilmu. Karena semuanya kita tinggalkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai hamba hamba yang beriman, janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian, melainkan kalian dari zikir dan ingat kepada Allah. Dan zikrullah yang paling agung adalah tulabul ilm. Zikir kepada Allah yang paling agung adalah ketika hamba itu menutup ilmu. Maka janganlah harta kita, anak-anak kita, menjadikan kita lalai daripada ilmu. Nah, ikhwan, harta kita butuh. Kita punya anak, kita punya istri, kita punya kebutuhan. Semuanya insya Allah. Kita butuh maisha, butuh pekerjaan. Akan tetapi itu adalah sebagian kewajiban. Sedangkan belajar kewajiban yang lain. Maka jangan sampai seorang melaksanakan kewajiban kemudian meninggalkan kewajiban yang lain. Semuanya punya kebutuhan. Antum, anak, semuanya punya pekerjaan. Akan tetapi jangan jangan sampai pekerjaan itu kemudian melalaikan kita untuk menuntut ilmu agama. Tidak ada nilainya dibandingkan dengan ilmu agama yang akan kita dapatkan. Nanti akan kita bahas di pembahasan kita berdua ini. Kali sudah dijelaskan oleh Syekh uh, Imam Ahmad ya, pembahasan tentang zuhud. Zuhud itu adalah tarku mana yang yaqbil asrah. meninggalkan apa-apa yang tidak berguna untuk urusan akhirat. Berarti maknanya luas, bisa berkaitan dengan perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang tidak bisa mendatangkan keimanan, ketakwaan, yang bisa melalaikan dari ketawa dia tinggalkan. Walaupun itu tidak dilarang oleh agama. Begitu pula ucapan-ucapan yang tidak menjadikan bertambah imannya dan takwanya, bahkan melalaikan dari ketakwaan kepada Allah, bahkan terjerumus ke dalam riba, zina dan lain-lainnya. Sebab itu, orang yang zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak berguna, tidak bermanfaat bagi akhirat. Rasulullah SAW bersabda, riwayat ini Rasulullah mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Min husni islamil mar'i. Ini kalau di konteksnya di Bali itu begini. Tarkuhu malayani min husni islamil mar'i. Meninggalkan apa-apa yang tidak berguna dan berfaedah itu tanda baiknya Islam seorang. Jadi ya, tanda baiknya Islam seorang ketika dia meninggalkan apa-apa yang bermanfaat bagi ucapan, perbuatan yang sekiranya tidak menambah iman dan takwa, nggak menambahkan pahala dan kebaikan baginya, orang yang jujur ditinggal. Makanya jujur ini derajat yang paling tinggi, lebih tinggi daripada warak. Kalau warak, tarkumah yang beruhu, dia tinggalkan apa yang memadoroti. Ini kalau warak. Tapi kalau zuhud, walaupun tidak kotor, walaupun sifatnya mubah, tidak dilakukan oleh agama, tapi kalau sekiranya tidak menambah iman dan tidak ada manfaat dan dia meninggalkan. Oleh karenanya, orang yang belum inilah yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika datang kepada Rasulullah SAW, jadi oleh Imam Muslim dari Salim bin Sa'ad Al-Sa'idi radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu ahabbani Allah wa ahabbani nas wa ahabbani nas. Datang kepada Rasul seorang pemuda. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, Dulani ala amalin. Tujukan kepada suatu amalan. Tidak ambil tuh jikalau aku mengamalkannya. Ahabani Allah, ahabani anna. Menjadikan aku dicinta oleh Allah dan dicinta oleh manusia. Di sini ada faedah apa ya, Bolehnya seorang menginginkan kecintaan manusia. Sebab pemuda ini meminta kepada Nabi amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada dirinya dan kecintaan manusia kepada maka Rasulullah mengatakan, "Izhad di dunia yuhibbuk Allah, wazhad di ma 'inda karena yuhibbuk kamu dengan dunia, Bisa kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zulah kamu dengan apa yang ada pada manusia, Bisa kamu akan dicintai oleh oleh manusia. Jadi zul maknanya adalah seperti itu. Bukan berarti tidak boleh punya orang yang bagus, tidak boleh punya apa yang baik seperti itu. Ini pemahaman-pemahaman yang tidak tidak benar. Ya ada ke Imam Ahmad, membagi itu jadi tiga kemarin. Jadi kembali ucapan Imam Ahmad Semua murajaah. Kalau Imam Ahmad rahimahullah taala az zuhur ala salasati aujah. Zuhur terbagi menjadi tiga. al awal Zuhur yang pertama, Narkul haram. Meninggalkan yang haram. Bahwa Zuhur awal, inilah zuhudnya orang awal. Orang orang misalkan babi, misalkan bangkai, tinggalkan perkara perkara yang diharam oleh Allah dan Rasulnya. Jadi tinggalkan. Ini sebutnya orang-orang awal. Yang kedua, tarkul fuduli minal halal. Meninggalkan kelebihan dari perkara yang halal. Perkaranya halal, tapi dia nggak mau berlebih-lebih. Ya. Dia ambil secukupnya saja dari kebutuhan dunia dia. Bahwa yudul hawa. Ini zulnya orang-orang khusus. Ini lebih tinggi lagi daripada orang awam para ulama, orang yang punya ilmu. Dia meninggalkan perkara-perkara yang halal. Walaupun itu halal, tapi ketika berlebihan dia tidak mau. Yang ketiga, tarku mayasgalu anillah. Yang ketiga, meninggalkan apa-apa yang melalaikan dari Allah. Bahwa juhudul arifin. Inilah juhudnya, khususnya orang arif. Hal-hal yang melalaikan dari ketaatan, mereka dari amal-amal soli dia nggak mau dia tinggalkan inilah sebetulnya orang-orang arif nah, kita termasuk yang mana terserah paling tidak masuk kedua ya paling tidak masuk yang kedua walaupun ini berat nanti akan kita sisi beratnya di mana di pembahasan selanjutnya kita masih berkitar pada ayat ya yang dibawa oleh Imam Nawawi dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan zuhud atau tentang dia. Kita baca pada surah ini saja. Pada surah Imran ayat ke 14 Allah berfirman Zulhila lillah sebuah syahwat minalillah والبنين والقناطر المقدرة من الذهب والفضة والقلم والأنعام ذلك lahu husnul kalau husnul ma'ad. Dijadikan indah bagi manusia. Kubu syahwat, kecintaan dengan sesuatu yang menyenangkan, yang sesuai dengan syahwat. Allah mengkabarkan di awal surah ini. Allah mengkabarkan tentang bahwa manusia dijadikan indah pandangan mereka, kecintaan-kecintaan mereka dari syahwat. Setelah itu Allah menjelaskan rincian-rinciannya dengan min, namanya min tadaidiyah dalam bahasa Arab ya. Min tadaidiyah, min yang menjelaskan rincian-rincian dari perkara-perkara yang dicinta oleh syahwat itu. Di antaranya kata Allah minanisa. Dari perempuan-perempuan. Itu pertama nisa. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Kenapa uh, perempuan yang disebut pertama? Kata Allah yang kedua benih. Kecintaan manusia dengan anak-anak. Walaupun ada dengan tempat barang-barang yang mewah, yang megah, bila dahab wal fiddah, dari emas ataupun perak. Wal khair, mukawatan. Khair adalah kuda yang pilihan, kuda-kuda pilihan. bisa dijatkan kepada mobil-mobil yang mewah, mobil yang pilihan. Wal an'am, ternak-ternak, wal karet tanaman-tanaman. Itu sebutkan oleh Allah beberapa macam tentang bentuk-bentuk yang manusia oleh Allah dijadikan cenderung menjadi indah dan tercintainya. Di antaranya adalah para wanita, anak, barang-barang yang mewah, emas atau perak, kuda-kuda pilihan, ternak, dan tanaman-tanaman. Namun di akhir surah Allah mengatakan, Zalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua yang disebutkan tadi adalah mata'ul, adalah perhiasan. Hayatid dunya, kehidupan di dunia ini. Perhiasan. Dan Allah indahu husnul ma'ab dan Allah Subhanahu wa taala di ada khusnul ma'af, tempat kembali yang lebih baik daripada itu semua. Daripada itu semua. Di sini ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala menjadikan indah bagi pandangan manusia kecintaan mereka dengan dunia dengan berbagai macam perkara yang mulaza. Pada ada nisa, perkara yang pertama yang melezatkan manusia itu diawali dengan nisa. Kenapa? di Li'anal fitnata bi'ina asyaddu kama sabata biswaki. Karena fitnahnya yang manusia terhadap perempuan itu asyad sangat besar. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sahih bahwa Rasulullah mengatakan ma taraktu ba'di fitnatan azharu ala rijal minan bisa. Ya Rasulullah mengatakan tidaklah aku tinggalkan fitnah. Ya fitnah. Dia Adaru yang paling bahaya, yang paling mudarat. Paling bahaya ala rijal bagi laki-laki minalisa kecuali dari kalangan para para wanita. Dibalikkan. Dan Israel rusuh karena wanita. Orang rusuh juga karena wanita. Orang suami yang tegar, kuat, bisa enggak punya daya di hadapan seorang suami, seorang laki-laki yang akalnya berani, jujur, bisa menjadi pengkhianat, bisa menjadi pencuri karena wanita. Dan karenanya wanita ini luar biasa fitnahnya. Walaupun di satu sisi, kalau dia berguna, luar biasa pula besarnya kegunaan wanita bagi kita. Dan karenanya Allah Swt menciptakan dari tulang rusuk ya, bukan dari baja atau dari batu. Kalau diciptakan dari baja akan meleleh kalau kena api. Berita ini. Kalau dicipta dari batu, akan hancur kalau dipukul. Makanya Allah menciptakan wanita dari tulang untuk laki-laki. Karena itulah yang akan mengopahkan wanita. Sebab wanita itu disetting oleh Allah menjadi manusia Jadi bekas yang kadang mengalahkan lagi. Karena mengarungi kehidupan yang sangat luas dan besar. Dan membawa keluarganya, melihara anak-anak suaminya, mengurusi suaminya dan keluarganya, rumah tangganya itu wanita. Jadi jangan sok mentang-mentang laki-laki, eh saya sudah bekerja. Dari jam 8 sampai jam 9 atau sampai 4 sore. Setelah itu tugas saya adalah dilayani. Nah, Istri melayani suami. Tapi kalau kerjaan istri itu 24 jam. Kerjaan istri itu 24 jam. Gak pernah merek, gak pernah istirahat istri. Ya. Yeah. Awal kami bangun tidur. Sudah ngurusi kerjaan rumah tangganya kan? Ngurusi persiapan suaminya berangkat kerja. Anak-anaknya berangkat sekolah itu wanita. Setelah suami pergi tidur, perempuan itu. Ah. Suami pergi dia, kalau masih punya anak yang kecil, dia urus dia anaknya, rumah, pelihara, dijaga. Belum pekerjaan ini, belum menyiapkan makan-makan untuk makan siangnya, makan sorenya. Mengusi baju-baju anaknya, dan lain-lain. Sepanjang sampai sore, suaminya pulang. Mengurusi suaminya, Kelas selesai, tidur wanita itu? Tidak. Terus sampai tidur kembali nggak boleh Apalagi nanti kalau anaknya sakit, kecil lah. Kan? Kita laki-laki yang istirahat, atau perempuan yang istirahat. Kalau anaknya sedang rewel, gendongan terus. Paling kita gendongnya selingan, sudah sampai di gantian saya. Paling satu jam kan? Ini sudah satu jam ini gantian. Satu jam sudah kita, nanti sampai pada kita lebih kokoh daripada perempuan. Tapi perempuan berjam-jam dong anaknya sekarang aja sampai. Ya. Ketika anaknya rewel, sedikit rewel, sampai yang hidup, Kali satu jam, tadinya mie, sudah satu jam rewel. Istri, kalian berjam-jam gendong anaknya nggak pernah capek. Makanya dicipta dari tulang rusuk karena akan disiapkan menjadi manusia yang besar perempuan itu mengurusi anak dan keluarga. Ini kalau dia pas. Tapi kalau dia tidak sesuai fitrahnya, dia akan jadi fitnah yang paling besar bagi manusia. Sebagaimana dalam hadis tersebut. Ada kajian pun insya Allah bagus sekali masalah wanitaannya. Saya sampaikan ini supaya para suami itu tidak entah entah jadi suami. Dikit-dikit lari jalur, wah, caranya. Laki-laki ibunya marah kita. Kalau itu agak sedikit apa salah langsung? Kalau Rasulullah berkata, seandainya mereka sujud orang manusia kepada manusia, aku perintahkan isi itu kepada suaminya. Itu dia yang diamalkan. Itu semua akhirnya tunduk masuk kepadanya. Itu yang diamalkan. Gak dia gak memahami bagaimana sifat-sifat kodrat wanita itu. Begitu ada sedikit kesalahan, itu kita membalas seribu kesalahan. Seribu alasan. Rasulullah SAW pernah duduk dengan para sahabat. Di situ ada Aisyah. Di beliau. Tiba-tiba istri yang lainnya datang. Istri Rasulullah yang lain. Istri Rasulullah membawa makanan. Ingin memberi makanan kepada Rasulullah SAW. Salah langsung. Ya, Begitu sampai uh, eh, makan mau disodorkan kepada Nabi, sampai di tengah-tengah itu tampal itu apa makanan yang sampai setelah itu kalau istri jenengan gimana? Nah, ada sini nggak tahu aja Aisyah cemburu itu, cemburu ditampar itu maka masuk apa apa kata Nabi? Apa kata Nabi marah emosi berdiri dan mengejar Aisyah? Kemudian marah enggak? Ya ambil makanan. Anda diberikan secara sahabat. Terus mengatakan, allah, sedang cemburu ibu kalian. Enggak marah ibu Kenapa? Rasulullah memahami wanita itu punya sifat cemburu. Nah, kalau kalian dicemburi setelah istrinya, jawab sepele. Biasanya suami saya itu minyaknya itu kata belakang nanti melati. Minyak sopo ini. Sehingga kan? Di, biasanya minyak kita belakang ini kok nanti melati. Apa yang ngasih? Jangan-jangan, jangan-jangan. Ngomong pel ini. Sudah kamu sama suami, Iya ya, Rasulullah seperti itu. Maka harus memahami. Ya. Demikianlah perempuan. Kuatanya itu nggak bisa Ya, dan cemburu itu langsung daripada cinta. Maka berbahagialah kalau istri cemburu kepada kalian. Kalau kalian jadi cemburu malah bahaya kalian. Maka ketika ada sesuatu yang salah dari sifat topi wanitanya, maka jangan cemburu kita membalas dengan balasan-balasan yang demikian. Ini yang kurang banyak dipahami oleh para laki-laki. Sehingga yang banyak terjadi kasus-kasus ya pelanggaran syariat di antara keluarga, kerayaan dengan mudah, ya, pula dan lain-lainnya itu ya karena tadi masing-masing punya ego yang tinggi, punya waktu yang ingin segala-galanya. Laki-laki adalah mengatur semuanya. Ketika wanita memiliki selagi lakinya harus dikalahkan dan lain-lain. Ini perkara yang bisa diperbaiki. Nah, sampai terjadi seperti itu. Nah, itu wanita ya, fitnahnya sangat besar. Wa ala idakara kana bihinna bi'inna demikian fatratul Adapun kalau wanita itu dicintai untuk tujuan menjaga kemurnian, kesucian diri, memperbanyak keturunan dengan wanita tadi, maka itu tujuan yang mulia, tidak masalah. Ya, sebagaimana dalam hadis anjuran untuk sesuatu untuk segera menikah. Itu yang pertama. Yang kedua, wakful barin. Bukan ayat tadi, cinta kepada anak-anak. Wakful barin, tarakan wa ya-, yaqulu litatakur wal bainah wal bainah wa huwa dakhil fi hada kita kepada anak kadang-kadang dalam apapun kita apapun berbangga-bangga dan bersombong-sombong sebab ada orang yang merasa banyak anak buahnya atau anak-anaknya dia sombongkan anak-anaknya orang tua ini juga demikian dia sombongkan ceritakan kepada orang dengan penuh kesombongannya bukan cerita karena ingin menyebutkan kita tapi dia ceritakan dengan kesombongannya anak saya ini sekolah yang ranking terus ya nggak pernah nggak ranking demikian demikian diceritakan tapi untuk bohong sombong nggak mampu maka seperti inilah yang sangat terjelas. ya itu sangat tercela kan ya. dan kadang-kadang juga ya perlu ditakdiri asal. Tapi kadang-kadang memperbanyakannya itu untuk memperbanyak keturunan. Wa takdiru ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam biman ya'budu Allah wahdah la syarika Atau dia memperbanyak anak untuk tujuan apa? Agar banyak umat Muhammad nanti yang menyembah Allah saja dan tidak menyekutukan kepadanya. Maka hari ini adalah mesbun, ya, makmur, ya, mahmud, terpuji, ya, mulia. Kalau tujuannya seperti itu. Karena saya pada bin hadis sahih, sebagaimana kita baca sahih, Rasulullah mengatakan, "Tazawwaju al-wajuda wal ini bukan kalau bingung antuman jawab yaumil Tapi kita mengatakan, "Tazawwaju Nikailah oleh kalian al-wadud, wanita-wanita yang wadud. Wadud itu apa? Wanita-wanita yang memiliki sifat rahmat. Ya, kalau bahasa kita yang memiliki sifat keibuan. Dengan menikahi wanita yang tangan besi. Anaknya nakal dikit ketika. Gitu. Tapi yang wadud, yang rahmat. Yang memiliki sifat keibuan. Yang rahmat dengan anak-anaknya. Yang kedua, walur Walaupun yang banyak anak yang subur. Iya nanti. Gimana ya buat nih? Kalau kita baru nikah untuk mengetahui itu bakal subur atau tidak? Ya caranya pertama dilihat keturunan dia cuma sudah beda. Berapa? Ya anak keberapa dia? Nah, tanya anak berapa? Oh anak kelima. Nah, kakaknya berapa? Kakaknya sepuluh. Ada Adanya lima belas. Nah, berarti ini mesti orang ini diharapkan nanti akan subur sebagaimana ibunya. Sebab memang dia setelah orang-orang yang dia subur. Atau tanya kepada wakilahnya. Yang dia nikah tadi, tanya ini, yang antum proseskan kepada saya ini, awak ini, uh, cuma saudaranya berapa? Oh anaknya cuma satu, Alhamdulillah, warisannya akeh. Nah, teman dengan atas ya, wah anaknya akeh, warisannya gua, satu bagian nih. Ya. Kalau anak ini, benar. Iya, ya, jangan ya. Karena tadi khawatir kalau dia juga tidak beri keturunan yang banyak sebagaimana orang orang tuanya. Jadi seperti itu ya anaknya ya yang banyak. Sebab Rasulullah SAW akan senang dan bangga dengan jumlah umat beliau yang nanti pada hari kiamat datang dengan jumlah yang yang banyak. Kalau seperti itu tujuannya yang memperbanyak anak, maka itu yang terpuji bukan adalah. Tapi kalau bangga-bangga anak hanya untuk kesombongan dan lain-lain tadi, ini perkara yang dimaksud oleh ayat. Jadi maksud oleh oleh ayat. Adapun kalau tadi saya katakan anak yang banyak karena itu, maka jangan kemudian eh, menjadi ya tidak. Itu maksudnya adalah anak yang dijadikan untuk kesombongan. Adapun kalau untuk tujuan agar semakin banyak kaum muslimin, semakin ahli semakin banyak, salafi semakin banyak, nah itu tentu hal yang sangat berbeda. Sudah terkenal ada, insyaAllah utara, lanjutan akan kita lanjutkan pada kali eh, yang akan datang. diam nih. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب